يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه وأنجع طريق فيه أن يكسر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله ويتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم بمناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم بكبورهم وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم إلى آخره makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi penjelasan tentang jalan dalam mewujudkan ingatan kematian di dalam hati. Artinya cara tentang bagaimana mengingat kematian itu memberikan faidah. Bagaimana mengingat kematian itu memberikan bekas di dalam hati. Ketahuilah bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Kematian itu menakutkan sebab seseorang akan mengalami sesuatu perkara yang belum pernah dia alami. Yang kedua, kematian itu menakutkan karena dia akan melihat secara langsung malaikat maut yang selama ini hanya mendengar kabar beritanya. <clears throat> Yang ketiga, kematian itu menakutkan karena menjelang kematian itu seseorang akan langsung melihat syaitan, melihat iblis menggoda dia melihat syaitan bagaimana membujuk ia agar keluar daripada tauhid, agar keluar dari Islam. Nah, oleh karena kematian itu sangat menakutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau berdoa dengan doa Allahumma inni adal maut wa hawinhu alayya. Ini menunjukkan bahwa kematian itu sesuatu yang sangat berat. Kematian sesuatu yang sangat membahayakan. Oleh karena itu Nabi pun minta tolong kepada Allah menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Dan lagi bahayanya besar kematian itu bahayanya besar karena apabila dalam menghadapi kematian itu kita salah dalam mengambil keputusan salah dalam melangkah maka kita akan binasa akan celaka selama-lamanya Oleh karena itu Rasulullah seringkali membaca doa Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Ya muqallibal qulub wahai Tuhan yang membulak balikkan hati sabbit qalbi ala dinik tetapkan hatiku atas agama engkau karena menjelang kematian itu kiri kanan muka belakang atas bawah godaan datang dari syaitan agar kita menurut apa yang dikehendakinya. Nah, bila kita di situ tunduk kepada syaitan, kita akan celaka dan celaka itu tidak ada habisnya lagi. Dan kesempatan untuk memperbaiki, untuk tubat sudah habis dengan kematian itu. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Kalau kita sekarang masih sihat, masih hidup, salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan, masih ada kesempatan untuk kembali. <coughs> masih ada kesempatan untuk tobat. Masih ada kesempatan mencari pembimbing. Nah, kalau dalam detik-detik akhir hidup salah mengambil keputusan menuruti apa yang ditunjukkan oleh syaitan habis umur kita kemana lagi kita tobat kemana lagi mencari petunjuk masanya sudah habis nah, jadi itu yang sangat ditakutkan dan bahayanya sangat besar apabila kematian itu mudah maka selanjutnya akan lebih mudah lagi Kematian itu mudah, dalam kubur lebih mudah lagi, di padang mahsyar lebih mudah lagi, di sirat mudah lagi urusan-urusannya. Tapi bila menghadapi kematian ini sudah sulit, dalam kubur lebih sulit lagi, hari mahsyar lebih sulit lagi, selanjutnya selalu semakin sulit. Nah itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kematian itu merupakan permulaan dari kehidupan. Kematian permulaan dari kehidupan. Bila di situ bagus, di situ selamat, selamatlah berikutnya. Bila kematian itu luput, kematian itu salah, kematian itu sesat, nah maka selanjutnya akan sesat. Ketahuilah bahwa kematian itu menakutkan dan bahayanya besar. Dan kelalaian manusia dari kematian itu karena sedikitnya pikiran mereka kepadanya dan ingatan mereka padanya. Dan kelalaian manusia dari kematian itu karena sedikitnya pikiran mereka kepadanya dan ingatan mereka padanya. Nah, setiap manusia baik yang muda maupun yang tua dia merasa masih lama, masih lawas lagi kematian itu. Karena sedikit mengingatnya, karena banyak lalainya. Barang siapa mengingat kematian di mana ia tidak mengingatnya dengan hati yang kosong tetapi dengan hati yang disibukkan dengan nafsu syahwat dunia maka mengingat kematian tidak berguna dalam hatinya kan hati seperti butul atau hati seperti gelas nah kalau gelas itu sudah penuh dengan isi kita kadang akan bisa lagi memasukkan sesuatu yang baru di dalam gelas itu kalau wadah itu sudah hibak berisi banyu butuh itu sudah hibak berisi banyu kita tuangi banyu nah kadang mau laginya masuk kadang merubah lagi akan warnanya banyu itu sudah hibak berisi butul itu sudah hibak lawan banyu nang habang pamannya nah, kita tuangi banyu nang warna-warna apakah nah manfaatnya ada banyak lagi karena limpasnya limpas nah hati itu seperti itu apabila hati ini sudah dipenuhi dengan sesuatu Nah, maka datang sesuatu nang baru kada akan berbekas di dalam hati itu masukannya lewat telinga hendak singgah tapi hibak hatinya hatinya tuh hibak masukannya lewat telinga sudah masuk lewat telinga hendak masuk ke dalam hati hatinya sudah kada muat lagi hibak penuh dengan pikiran-pikiran yang lain sehingga keluar pulang jalan telingainya. nah. Jadi mengingat kematian itu kada bermanfaat kalau hati kita ini penuh kita bailang ke orang garing kada ada mengambil i'tibar oke nah aku ni garing jam ini kada ada mengambil i'tibar ke itu karena hati nang bailang ini sudah penuh disuruh mengantar jenazah ke kubur mengantar jenazah ke kubur dalam hatinya kada ada mengambil i'tibar kadang mengambil peduman kenapa karena inyama antar jenazah itu hatinya sudah penuh dengan yang lain ziarah kubur disuruh nabi bazuruha jar nabi ziarah kamu ke kubur fa innaha akhirah ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke akhirat nah kita ziarah kubur tadi kada ingat lawan akhirat Kenapa? Karena waktu kita ziarah kubur itu hati kita ini sudah penuh, sudah hibak lawan urusan-urusan yang lain daripada itu. Barang siapa mengingat kematian di mana ia tidak mengingatnya dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang disibukkan dengan nafsu syahwat dunia, maka mengingat kematian tidak berguna dalam hatinya. maka jalan atau cara cara dalam mengingat kematian supaya maaf supaya ada bekasnya nah, maka jalan dalam mengingat kematian adalah bahwa seorang hamba mengusungkan hatinya mengusungkan hatinya dari setiap sesuatu selain dari kematian yang berada di hadapannya itu. Nah, dulu hatinya. Seperti orang yang bepergian ke padang pasir yang berbahaya atau menyeberangi lautan, maka ia tidak berpikir selain padanya. Kalau kita menyeberang jembatan yang membahayakan, ini kalau lingah-lingahnya barang jembatan ini bisa gugur ban nih. Nah, lalu kita menyeberang jembatan itu dengan pikiran, dengan hati yang 100% ke arah ke situ. Karena bila lingah sedikit ini gugur. Nah, dengan demikiannya bisa selamat menyeberang jembatan itu. Nah demikian pula halnya orang yang mengingat kematian itu Apabila dia menganggap bahwa kematian itu ada di hadapannya dan kematian itu satu saat datang kepadanya nah maka mengingat kematian itu akan ada manfaat masuk ke dalam hatinya maka apabila mengingat kematian itu mengenai hatinya maka hampir-hampir ia membekas padanya dan ketika itu sedikitlah kesenangan dan kegembiraannya dengan dunia dan pecahlah hatinya. Jadi tandanya orang yang berbekas ingat mati itu tanda itu pasti ada. Pasti ada kelemahan dalam hal urusan duniawinya kada sekanjang dahulu lagi. Itu tanda bahwa mengingat kematian itu berbekas. Apapun yang bila kita bayangkan kematian itu parak, segala ibadah kita menjadi baik, urusan dunia kita lemah. Orang tuh sembahyang kayak apa caranya supaya sembahyang tuh bisa husuk. Ini orang melatih. Belum kawal lagi husuk sembahyang ini. Pada sudah belajar macam-macam cara sembahyang husuk sudah. Sudah ada mau juga husuk. Nah, Nabi kita mengarahkan bagaimana sembahyang itu supaya bisa husuk. Salli salata muwaddi' Sembahyanglah engkau akan sebagai sembahyang terakhir dalam hidup kamu. Nah, ini sembahyang ini sembahyang kunang terakhir. Maghrib ini maghribku yang terakhir. Maghrib isuk belum tentu lagi bisa. Isa belum tentu sempat. Jadi maghrib ini maghribku terakhir. Nah itu salah satu kaifiat cara untuk mendatangkan husuk di dalam sembahyang itu. Nah, orang kenapa melakukan maksiat, karena pasti inya menganggap masih lawas lagi hanya mati itu pasti jakanya orang itu yakin bahwa inya mati malam ini atau minggu ini nah kadang waninya berbuat maksiat itu kadang waninya dan kada jauh luan tasbih pasahapan ngatakan ya inya tuh bakal yakinan dalam minggu ini mati dalam minggu ini aku mati bisa kada buka lagi kuku Kada buka lagi tuku. Kada jauhnya Quran di tangan tasbih. Duduk kada jauh pada persahabatan. Nah kenapa orang itu berlumba-lumba dengan dunia bahkan berani melakukan maksiat penyebabnya itu antara lain nisyanul maut melupakan mati itu melupakan mati Nah, setiap ingat mati yang memberi bekas dalam hati itu menjauhkan dia daripada kegembiraan dan kesenangan dunia. Dan jalan yang paling berfaedah padanya adalah bahwa ia memperbanyak mengingat teman-temannya yang telah berlalu sebelumnya. disuruh kita merincikan merinciakan kawan-kawan kita yang sudah berdahulu bulik tuh kawan-kawan kita kula-kula kita tetangga-tetangga kita nah kita hadirkan di dalam hati arwah haji si anu arwah haji si anu arwah bapak si anu arwah acil anu arwah anu Nah, kita disuruh tafsir artinya merincikan dalam hati kita satu persatu mereka itu. Nah. Ini supaya ada berpaidah mengingat kematian tuh. Memperbanyak mengingat teman-teman yang telah berlalu sebelumnya. Maka ia mengingat kematian mereka dan tempat jatuh mereka di bawah tanah. Dan ia mengingat rupa mereka. Rupanya itu bayangkan. Oh, rupa rupa kawanku si Anu ka ini, rupa kawanku si Anu ka ini. Dalam kedudukan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Kawan kuno saling sugihan itu mati juga sekalinya. Kawan kunang pakir miskin si bulan itu mati juga. Patuhan kunang bepangkat ini mati juga sekalinya. Dan ia memikirkan bagaimana tanah itu sekarang menghapus bagusnya rupa mereka rupa dulu disayanginya, rupa dulu dirawatnya, Nah sekarang rupa itu di mana anaknya digatukakan ke tanah rupa itu. di digatukakan ke tanah. Dan bagian-bagiannya menjadi hancur dalam kuburan mereka. <clears throat> dan bagaimana mereka menjadikan istri mereka janda dan anak-anak mereka menjadi yatim dan mereka menyia-nyiakan harta mereka. Kebunnya kada di bawahnya, rumahnya kada di bawahnya. Ini disuruh kita membayangkan itu. Ini cara mengingat kematian yang bisa bermanfaat. Dan sunyilah dari mereka masjid-masjid mereka dan majlis-majlis mereka. Dulu Sidin di masjid duduk para tihang lah. Tuh tihang tuh langganan bersandar, Sidin duduk bahari. Wah ini tidak ada lagi Sidinnya, tihangnya aja ada. Dan terputuslah bekas-bekas mereka itu. Maka manakala seorang laki-laki ingat kepada laki-laki yang lain dan ia uraikan dalam hatinya akan keadaannya dan cara kematiannya ia mengira rupanya ia ingat semangatnya berbulak-baliknya angan-angannya bagi kehidupan dan kekekalan lupanya terhadap kematian tertipunya dengan sebab-sebab kecenderungannya kepada kekuatan dan masa muda, senangnya kepada tertawa dan bermain, lupanya dari apa yang ada di hadapannya, dari kematian yang segera dan kebinasaan yang cepat. Kita disuruh cuma ingatakan itu. Kita ingat lo arwah si pulan itu Nah, kita ingat arwah si pulang tuh siang malam mencari dunia kada ada henti-hentinya. Rahatan itu garing mati kada sempat menuntut ilmu, kada sempat beribadah, kada sempat bawakap, kada sempat apa. Nah kita ingatakan orang yang seperti itu. Ingatakan juga orang-orang yang baik. Oh Haji si Anu tuh lain lagi. Haji si Anu tuh sejenis sempat pensiun Kada tahu di toko lagi, kada tahu dagangan lagi, menuntut ilmu, beramal, ke masjid, yang berjamaah, akhirnya mati. Nah, kita ingat-ingat nah orang nang baik-baik kita ingat, orang nang kada tahu di mati, hidupnya orang berusaha kita ingat juga. Dan bagaimana ia berbulak-balik dan sekarang telah hancur kedua kakinya dan sendi-sendinya dan bahwa bagaimana ia berbicara dan ulat telah memakan lisannya dan bagaimana ia tertawa sedangkan tanah telah memakan gigi-giginya dan bagaimana ia memikirkan bagi dirinya apa yang tidak ia perlukan sampai 10 tahun pada waktu yang tidak ada di antaranya dan kematian selain sebulan. Haji si Anu itu dulu nah. Nah ini maulah ini maulah ini nang tahan 10 tahun sekalinya seminggu itu inya, nang sampai mandi mati 10 tahun inya merancang ini dahulu inya maulah ini maulah ini sekalinya dua bulan itu mati nah kita ingatakan orang-orang nangka itu sedang ia lupa dari apa yang dikehendakinya sehingga kematian mendatanginya pada waktu yang tidak disangkanya. Maka terbuka baginya rupa malaikat dan diketuk pendengarannya oleh panggilan ada kalanya dengan surga atau dengan neraka. Nah maka ketika itu ia memandang pada dirinya bahwa ia adalah seperti mereka dan kelalaiannya adalah seperti kelalaian mereka dan akibatnya akan terjadi seperti akibat mereka. Nah, jadi sesudah kita disuruh tadi dilajari, nah, merinci akan kawan, kenalan atau orang. Kita disuruh mengatakan si bulan itu sugihnya, oh demikian banyaknya bisi harta Nah si Pulan itu siang malamnya hanya urusan dunia. Si Pulan itu kada tahu menuntut ilmu, kada tahu sembahyang berjamaah. Paling Jumat sekali ke masjid. Si Pulan itu kada tahu silaturahmi karena dia sibuk. Rahatan kesibukannya inya mati. Nah, apakah aku ni nangka itu jual kah? Nah, ka itu artinya. Apakah aku ni ka itu jua kah kainan nih? supaya ingat mati itu ada memberi memberi bekas ingat pulang si pulan yang baik oh si pulan itu waktunya umur 50 tahun ini sudah kadang mengurus dunia lagi ini hanya sibuk nuntut ilmu sibuk sembahyang berjamaah sibuk mengurus kebaikan akhirnya ia mati nah apakah aku nangka itu kah atau kayak yang pertama itu kah hendak nih nah ditawari diri ditawari hendak nang pertama kayak haji si anu itu hendak nangka ini kayak haji si anu namanya kayak hendak nih nah supaya ingat kematian tuh berbekas di dalam hati Abu Darda radhiyallahu anhu berkata apabila kamu mengingat orang-orang yang telah mati maka anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka bila kita mahmahaul seseorang anggaplah kita nang dihauli nitu nah, kita mahaul orang mati itu sebenarnya faidahnya bagus faidahnya banyak asalkan kita mengambil i'tibar. Hmm. Kita mahauli abah kita, mahauli sanak kita, mahauli siapa. Nah, itu membawa kebaikan haul ini bukan hanya diharapkan pahalanya sampai kepada nang mati, tapi nang lebih utama lagi nang hidup ini bisa yang tibar. Oke, nah aku dihauli orang juga nih. Ini aku dihauli orang juga. Nah apabila kamu mengingat orang-orang yang telah mati, maka anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka itu. Nah ini Nabi kita bila sedang lewat di kuburan. Lewat di kuburan Nabi ini Assalamualaikum liyaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu kan yang diucapkan oleh Nabi. Assalamualaikum liyaral muslimin. Assalamualaikum wahai tempat tinggal kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun dan bahwa kami kadalah lagi insyaallah mendatangi kalian. Jadi liwat di kubur saja sebenarnya ada manfaatnya ada manfaatnya nah kalau kita mayatibar itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Orang yang beruntung adalah orang yang mengambil nasihat dari orang lain. Orang yang beruntung, orang yang bisa mengambil nasihat dari orang lain. Orang lain kayak ini, oh, ini bisa mengambil pedoman oh. Kada bersalang inya nang, nang dinasihati orang. Cukup orang lain nang dinasihati, tapi inya bisa ma, menjadikan itu sebagai dirinya. Ada orang kecelakaan, kayak ini sekalinya. Ini mengambil faidah, mengambil hikmah dari itu. Kada salang menunggu seorang nang kecelakaan, kada usah. <clears throat> ada orang kemalingan umpamanya. Nah ini bisa belajar daripada itu. Kenapa ini kemalingan orang itu? Maka rumahnya kuat saja. Kenapa kemalingan? Rumah kuat. Berjeruji, berigol, satpam dua. Kenapa? Masih kemalingan. Oh barangkali Allah hendak mengambil hartanya. Karena ini kalau mau mengeluarkannya dikarasi Tuhan mengambilnya. Nah, belajar dari demikian itu orang nang beruntung, ujar Ibnu Mas'ud. Jangan sampai seorang nang dimalingi orang hanya belajar ke itu nah. Jadi orang kamalingan itu sudah cukup seorang belajar di situ. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Apakah kamu tidak melihat bahwa kamu mempersiapkan Apakah kamu tidak melihat, tidak merenungkan bahwa kamu mempersiapkan setiap hari orang yang pergi di waktu pagi dan orang yang pergi di waktu sore menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan kamu meletakkannya pada suatu keretakan di bumi ia berbantal tanah meninggalkan para kekasih dan memutuskan sebab-sebab mestinya itu direnungkan Orang yang menyembahyangkan orang mati itu dapat pahala satu kirat. Satu kirat itu diumpamakan macam gunung Uhud kenalnya Lebih ganal dari itu. Padahal menyembahyangkan orang mati. Nah, tapi kalau inya umpat ke kubur, nah umpat ke kubur mah antar mayit itu itu ganal lagi pulang pahalanya ditambah Tuhan. Nah karena sebenarnya kita menghadapi kubur itu melihat bagaimana orang memasukkan mayat ke dalam kubur itu lebih lebih belajar daripada sekadar menyembahyangkan itu pelajarannya lebih keras lagi sebenarnya diangkat orang si mayat ini dimasukkan ke dalam kubur kubur ini babanya pulang ke pinggang nah, ini membayangkan nih aku ini kayak ini kita nih Nah, makanya pahalanya ganal itu diharapkan dapat mengambil iktibar dari kejadian itu. Ziarah ke kubur para wali umpamanya. Bukan hanya sekedar mengambil berkah ziarah kubur para wali. Itu memang ada berkahnya, karena kubur para wali itu selalu turun rahmat Allah. Selalu turun di situ rahmat Allah ke kubur para wali-wali itu kalau kita ziarah ke sana kita dapat rahmat. Tapi yang lebih penting dari itu kita tibar uka ini orang wali matinya sampai ke mati-mati didatangi orang. Menusa orang mati anak bisa didatangi ke kubur seorang Maka melazimi pikiran-pikiran ini dan yang serupa dengannya serta masuk ke kuburan dan menyaksikan orang-orang yang sakit, menghilangi orang garing adalah yang memperbaharui ingatan kepada kematian dalam hati sehingga menguasainya di mana ia menjadi tegak di kedua matanya. Nah, jadi ini pengertian yang disebut mengingat mati, mengingat mati itu. Mengingat mati ibadah. Kayak apa orang mengingat mati ini tuh. Nah, sekalinya nangka itu, aku oh, mengatakan kawan-kawanku bahari mati kayak ini, si pulan mati nangka ini, kayaknya ku pulang mati kayak apakah aku? Nah, kayak itu sekalinya mengingat mati. Nah, bila macam itu kita lakukan, nang nyata kita dapat pahala dulu, dapat pahala. Bila memberi bekas ke dalam hati, nah itu keuntungan yang lain lagi. Jadi mun kita mengingat Allah kan menyebut Allah Allah Allah Allah. Kalau kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina mengingat mati Bang, bukan menyebut mati mati mati kata kayak itu Bang artinya. Artinya mengingat kawan-kawan kita yang sudah mati. Hmm. Maka ketika itu hampir-hampir ia bersiap-siap bagi kematian dan renggang dari negeri tipu daya. Kalau tidak, maka mengingat dengan zahirnya hati dan manisnya lidah itu sedikit mempaatnya dalam memberi peringatan dan pengingatan. Dan manakala hatinya senang dengan sesuatu dari dunia, maka semestinya ia mengingat-ingat seketika bahwa ia tidak boleh tidak dari berpisah dengannya. Nah, supaya jangan kita lupa daratan. Nah, kita dapat kenikmatan dari Allah berupa keluasan rezeki, dapat dari Allah nikmat berupa banyaknya datang macam-macam nikmat. Nah supaya kita jangan melampau batas, nah kita ingati bahwa kita akan meninggalkan ini sebertaan supaya kau menyadangi artinya jangan jangan melampau batas kegembiraan itu Ibnu Muti' memandang Ibnu Muti' memandang pada suatu hari kepada rumahnya lalu ia dikagumkan oleh kebagusan rumahnya itu suatu hari segini keluar rumah Ibnu Muti ini ke halaman, memandang rumah, oh baiknya rumahku. Kemudian ia menangis, melihat rumah menangis. Seraya berkata, demi Allah, jikalau tidak ada kematian, niscaya saya senang denganmu, wahai rumah. Dan jikalau tidak ada sesuatu yang kami akan kembali kepadanya dari sempitnya kubur, niscaya hati kami senang dengan dunia. Kemudian ia menangis dengan keras sehingga tinggi suaranya. Nah ini menghilangkan kebanggaan, menghilangkan eh, kebanggaan dengan sesuatu yang indah yang dimiliki supaya jangan tersesat nah diingati disadangi dengan mengingat mengingat kematian tadi. Nah, bab kedua tentang panjang angan-angan, keutamaan pindik angan-angan, sebab panjangnya dan cara pengobatannya. أفضل الذكر فاعلم أنه إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه